Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Sya'ban? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadana. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Dan aku juga tidak pernah melihat beliau sangat banyak berpuasa kecuali pada bulan Sya'ban saja. Hadis riwayat Al-Bukhari dengan nomor 1969 dan Muslim dengan nomor 1156. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersemangat untuk berpuasa pada bulan Sya'ban. Nah, kira-kira apa sebab yang melatar belakangi semangat beliau untuk berpuasa pada bulan Sya'ban? Terkait hal ini Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis dari Usamah bin Zaid yang mana hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Rasulullah saw. alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahron minasyuhuri mata sumu min sya'ban." Aku tidak melihat engkau memperbanyak puasa sebagaimana puasa yang Anda lakukan pada bulan Sya'ban. Mendengar pertanyaan tersebut, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menjawabnya, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina rojabin wa Ramadan." Itu adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia, bulan Sya'ban yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Inilah jawaban pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa beliau ingin atau kenapa beliau memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Ternyata beliau ingin beribadah pada waktu yang orang-orang lalai darinya. Karena ibadah dikala orang-orang lalai dari peribadahan, merupakan sebuah amalan yang besar sebagaimana sholat tahajud menjadi sholat yang utama karena dilakukan ketika orang-orang sedang terlelap dalam tidurnya dan jarang orang yang beribadah di kala itu. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini beliau ingin beribadah ketika orang-orang lalai dari peribadahan. Kemudian sebab yang lain yang menyebabkan beliau berpuasa pada bulan Sya'ban adalah Beliau berkata, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'imun." Itu adalah bulan diangkatnya amal ibadah kepada Allah Rabb semesta alam dan aku ingin ketika amalku diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti alasan kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa beliau memperbanyak puasa pada bulan Syaban karena beliau ingin ketika amal beliau diangkat beliau dalam keadaan berpuasa. Akan tetapi hukum puasa bulan Syaban adalah sunnah. Sangat baik bagi orang-orang yang bisa berpuasa tidak mengganggu aktivitasnya ketika berpuasa untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu memperbanyak ibadah puasa pada bulan Sya'ban agar mendapatkan keutamaan amalan di saat banyak orang yang lalai dari beramal serta agar ketika amalannya diangkat ia dalam keadaan berpuasa. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.